جهر الإمام بالتأمين وفضله باب kerasnya imam dengan membaca amin <clears throat> membaca amin ini takmin kalau jadi imam supaya keras keras makmum sudah mengikuti wah ini ada fadilah ada pahalanya khusus <clears throat> jadi membaca amin hukumnya adalah sunnah. Membaca amin hukumnya sunnah. Nomor dua, <clears throat> kalau menjadi imam keraskanlah aminnya supaya diikuti oleh makmum hingga bareng bersama. Dan antara <clears throat> akhir surat Fatihah <clears throat> dengan amin supaya ada sakta. Ini sakta diam sebentar. ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin jangan disambung Al-Maghdubi alaihim waladdallin amin nah, tidak mesti di sini ada Al-Maghdubi alaihim waladdallin hentikan sedikit sebentar terus amin cuma hal ini sudah repot jatuh غير المغضوب عليهم ولا الضالين al al ini sama sudah amin nah ini ini sudah sunnah bertentangan dengan sun sunnah tidak begitu jadi keadaan sholat kita ini sama ada sebagai musuh perlu selalu diceritakan selalu dibahas maka sangat keliru kalau orang mengatakan pengajiannya kok balak balik bab sholat saja ini keliru Kenapa? Kan belum kena, Sholatnya belum kena. Ya, kadang-kadang di pengajian-pengajian itu oleh kiainya terangkan balak-balik sholat itu marahnya. Kalau sholat tidak mari-mari. Iya. Nah ini, ini harus berjawab. Iya, sholat-sholat jamaah kita ini masih banyak yang tidak cocoki syariatnya. Termasuk ini tadi, jamaah antara aminnya iman dengan Akhirnya makmum. Ini makmum mendahului. Nah kadang-kadang dari anak-anak kecil. Tapi anak-anak tua. Katut. Nah ini bagaimana? Dari belakang sana. Kalau kamu lewat balik selalu amin. Yang muka juga ikut <laughs> amin. Nah ini kacau sudah. Nah, kita kembali ke syariatnya. Antara dolin ini penting. Terus ini aminnya iman keraskan ada fadilah bagaimana hadisnya juga fadilahnya dan peraturannya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ida al imamu fa aminu. Kalau imamnya sudah amin Membaca amin Darmilah Amin Jadi takminul makmum Nunggu apa? taklimul iman. Kalau iman amin barengi amin. Ini barengi. Jadi harus membarengi. Kenapa? Fa innahu man wafaqa takminuhu takminal malaikati ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Karena kalau orang itu aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, dilebur dosa dosanya yang lain kan untung dosa dosanya yang lalu dilebur orang tanya lu bagaimana kok imam ah, malaikat amin setiap ada orang sholat terutama jamaah baca amin malaikat-malaikat ikut baca amin jadi kalau imamnya baca wal maupun ya alaihim walabbalin amin ini dibarengi oleh malaikat. Nah, makmum ini kalau bareng imamnya apa? Amir amir malaikat mendapat keistimewaan mufir lahu ma taqaddama min dzambi. Dilebur dosa-dosa yang Nah, jadi sekali iman pada amin, makmum ikut amin ini bareng dengan malaikat. Karena malaikat membarengi aminan imam. Kalau imamnya ambilnya pelan maknanya yang kelas jadi imamnya keliru itu imamnya pelan sekali jadi imamnya sunnah dikeraskan. jadi imamnya akan sunnah mengeraskan jadi imamnya ini tadi saya babu jahil imam kan sudah iya. imamnya sudah aminnya nah kalau kalau imamnya tidak keras imamnya tidak mengikuti sunnah makmumnya cepat amin hmm. nah ini nah, dia nggak mengikuti nggak bisa tahu apa bareng apa nggak bareng ini karena imamnya imam yang keliru kelirunya tidak bijak sama tidak mengikuti sunnah jadi imamnya harus bantu harus keras supaya makmum tahu baru bersama ya, itu dibarengi oleh malaikat ya, barengi malaikat ini fadilahnya besar Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Jadi membaringi malaikat itu menjadi sahabat musabab kalau punya dosa. Maka diterangkan wifakul malaikati. Nah, ini al-musabir lil nah, ini bukan buatan orang tapi min fadillahi subhanahu wa ta'ala. Fadilah dari Allah. Kita kan tidak tahu bagaimana malaikat dan sebagainya. Lalu kita jemput dosa kita. Ini masalah minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini fadl, keutamaan, kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين Nabi baca amin Nah baca amin itu afdolnya memang amin Supaya a dari panjangan boleh amin nah, boleh macam tapi atau amin tapi jangan ha Hal maghdubi alaihim waladdallin amin nah, bukan amin atau ditafsirkan amin tidak pakai tasdid jadi amin ini afdal ya sudah pakai amin jangan amin ini maknanya lain lagi nanti amin al bait al haram ya malah menuju maknanya lain lagi ya. sorry sorry Kalau ini amana tak takminan membaca amin. Ini baca amin. Wa makna amin istajib. itu amin, amin. ini istajib. Istajib kalau orang mendoa baca amin. Kita sama dengan mendoa. Kalau ada orang mendoa baca amin ini fadilahnya sama. Jadi kalau sunnah kita baca amin, amin, amin. Orang Nasara itu ada bacaannya. Aman, amin. amin. Amin. Iya. Hmm. Ada sih amin itu dulu. Orang <laughs> keliling bicaranya burus ini. Iya jawab. Iya, nah, jadi amin. Dan kadang satu yang senang, kadang-kadang buah. Main-main lah anak-anak. Nah, ini diperingatkan, mesti anak-anak ini harus gembreng betul-betul. Ditetik, guru-guru ngajinya ini. Jadi guru-guru ngajinya, ya guru ini harus betul-betul telaten. Antus terus dibina. Kalimat umur waduh, anak-anak kadang-kadang kalau mau ke alam balik, aminnya itu, wah, ya, ya keras, ya panjang sampai imamnya baca surat itu sembilan. ya, baik dalam bersih-bersih, dia. Jadi nah, orang saya tahu jawab puluh kubrain, puluh kubasukin ayat iya, iya. Ar-rajul ra'il ala al-bait wa mas'al ra'iyat iya. Tahu jawab semua orang tua nah, Itu masalah <laughs> Ya Harus harus Bab fadil sujud Bab fadil sujud Dalam sholat ada sujud Sujud di dalam Islam dan syariat Islam apalagi kita di satu Syafi'i diterangkan hanya empat macam sujud hanya empat macam tidak ada lain sujud sholat setiap rokaat dua kali sujud sahwi apabila ada kekeliruan kesalahan kelupaan ya. dan sujud tilawah pada baca sujud dan sujud syukur sudah tidak ada lagi maka dalam kita malah syafi'i, selain empat ini adalah haram saja. Kalau kepada makhluk malah disambung, tidak bisa kusut. Jadi sujud-sujud ini hanya empat. Terutama kita dan almarhum syafi'i dikatakan sujud sholat dua, uh, dua kali setiap rakaat, sujud sahwi dua kali apabila ada kekeluruan kelupaan sebagainya dan sujud tilawah satu kali apabila ada bacaan ayat sujud dan sujud syukur anak kenikmatan dalam saja sujud syukur satu kali sudah satu yang tiga ini sujud sholat juga terang dalam sholat sujud sawi terang dalam sholat sujud tilawah boleh dalam sholat dan boleh di luar sujud syukur tidak boleh di dalam sholat hanya di luar Ya. Ini sudut-sudut yang ada. An Sa'id An Sa'id al-Musayyab wa Abu ibn Yazid anna ini kalau tabi'in Sa'id bin Musayyab atau dikata Musayyab, Abu bin Yazid ini golongan tabi'in ketemu dengan sahabat dia cerita anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhbarahuma Anan nabi ah, Anan nasa qalu bahwa orang-orang dahulu berkata pada Nabi tanya Ya Rasulullah hal nara rabbana Ya qiyamah Sahabat-sahabat mengajukan pertanyaan pada Nabi Ya Rasulullah apa kita itu besok melihat kepada Tuhan kita pada hari kiamat jadi apakah orang itu besok kepetuk, ketemu, ya berjumpa dan melihat kepada Allah SWT pada hari kiamat? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Hakumaruna fil qamaratil tadri, Laisa hijab Apakah kamu bisa diragu-ragukan dalam melihat bulan pada malam bulan purnama yang waktu itu tidak ada mendung sama sekali tumaruna tusakuna apa tasyukuna apakah kamu itu bisa ragu-ragu akan melihat bulan purnama pada malam purnama itu sedangkan tidak ada mendung sama sekali laisa duna hijab tidak ada di bawah bulan ada mendung tidak ada mendungnya apa bisa ragu-ragu akan melihat bulan? Tentu tidak. Jadi kalau malam, malam terang bulan, bulan purnama, Lailatul Badar, langit dan cuaca bersih, tidak ada pendung sama sekali. Orang bisa ragu-ragu melihat bulan. Tentu tidak bisa ragu-ragu. Nah, begitu juga besok hari kiamat orang akan langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah ini tidak boleh kita bahas cara dunia, tidak boleh ini masalah akhirat. Tapi keyakinan harus ada akidah. Karena ini Allah sudah berfirman, wujuh yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang-orang muslim waktu itu berseri-seri. Nadirah dengan bot ini berseri-seri bercahaya. Ila rabbiha nadirah Zek Nazir, nazarah, apa nazarah? Melihat, Nazir, melihat. Jadi semua melihat pada Allah. Nah bagaimana? Jangan ditanyakan di sini. Ini urusan akhir, akhir. Kalau la ya Rasulullah Ya Rasulullah tidak ya Rasulullah Kalau sudah terang bulan Cuaca jernih bersih Tidak ada mendung sama sekali kita tidak akan ragu-ragu melihat bulan langsung. Ola fatumaruna fi syamsi laisa duna sahabun. Apakah kamu akan ragu-ragu dan diragu-ragukan? Kalau kamu melihat matahari sedangkan langit atau cuaca bersih jadi tidak mendung apa bisa ragu-ragu? Tidak, langsung melihat matahari. Qalula Allah fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka kamu orang-orang Islam akan melihat pada Allah SWT, ya demikian itu. Artinya langsung tidak ada tedeng aling. aling. Ya, itu langsung. Kapan hari kiamat? Nah, pada pada hari kiamat fil masyar wa fil jannah. Malah kenikmatan yang paling besar di surga. Dua macam kenikmatan luar biasa. Topnya kenikmatan, ruknya tumbal. fil jannah. Cuma jangan kita tanyakan bagaimana wah ini bisa alhamdulillah nanti bisa megang nyimpang bisa kufur kalau salah salah suruh Allah laisa kamitslihi syai wasami Allah basir tapi akidah harus قائل فيقول من كان يعبد شيئا فيقول الله nanti hari kiamat man kana ya'budu syai'an falyattabi' barang siapa jadi besok hari kiamat sudah orang berkumpul pada hari kiamat ada suara barang siapa menyembah sesuatu maka supaya mengikutinya jadi menyembah segala sesuatu, mengikuti. Menyembah batu, menyembah orang, menyembah matahari, bulan, dan sebagainya. Faminum man yatabi syamsa. Ada orang yang golongan menyembah matahari ikut matahari. Ya. Waminum man al kawar Yang menyembah bulan ikut bulan. Ini artinya di di dijelaskan oleh Allah bagaimana orang yang hak dan orang yang batal atau kasarnya diwolehkan diwolehkan ya apa malah malah nah, kalau orang salah nah ini coba lihat kamu dulu begini coba lihat nah, kan gitu itu namanya malahkan, malahkan itu menunjukkan supaya di, di, di, apa, diterangkan dijelaskan supaya tahu kalau kalian kesalahannya baik dan siapa saja apa saja ikut. Ada yang menjelma tali ikut matahari. Ada yang menjelma bulat ikut bulat. Wamin memayat tabiat tawarit yang menjelma tahu tahu ini berhala berhala Tahu itu semua keluar berhala tahu ya batu, ya tanaman, ya tatakan, ya demit, ya apa. Ini semuanya tahu tahu. Ini golongan tahu semua. Banyaknya seperti itu. طبعا طاغوت طواغيت جمع جمع تسعين جمع طواغيت كيف طاغوت بص كلاماتهم يعني تسعين ضلع يعني هي أبا حديثnya طواغيت جمع jadi ya, tauhid ini jamaknya tawafid. Tauhid apa? Semua yang di semua orang termasuk batu, berhala, apa itu tanaman, babakan, gulung, demit, setan. Ini semua ini, ini maka selain Allah di semua orang namanya Tola, tawafid. Nah, oh iya nama khusus ini. Ini nama umum. <laughs> Jadi semua pejabat keliru itu adalah tawafid, tawud. Saya satu ada babakan, makanya babakan. <laughs> ya, reto, berhala, sonam, Bapak, dan sebagainya. Macam-macam. Cuma ini sebenarnya golongan apa? Dia bingung ngapil, jip, jiwat tawud. Kan ada apa? termasuk asnam, termasuk apa saja. Nah, itu. <coughs> Jadi semua. Sudah. Di sini kan diterangkan sendiri loh. Iya. Atawari asyati au kullu ma ubida min dunillah. Wasal al ibadati Nah, semua yang disembah itu dan tawari, ya syayatin, demit-demit apa berderu. Nah ini masuk. ya dan segala apa ya batu, ya kayu, ya ya apa saja orang macam-macam. Eh, orang punya macam-macam. Orang ya apa saja punya macam-macam. Maka menyembah Allah itu tauhid. Jadi apa tauhid itu segala yang disembah oleh orang selain Allah. Nah, sudah, ini lebih jelas. Nah, contohnya apa ya? Macam-macam tadi yang berapa? Sudah, mengikuti. Wa minhum, ya, wa minhum man yadba'ut tawahid. Akhirnya tabqa halil umat. Umat Islam dia ikut sama. Ya orang yang menyembah Allah ya. Kan dia akhirnya ikut sama. Sebab kan nampak, kan? kan nampak ya. Matahari kan nampak, yang menyembah Allah, golongan yang menyembah matahari, orang yang menyembah Sekarang yang menyembah Allah. Ini hari kiamat, ceritanya hari kiamat ini. Hmm. Ya. Bagaimana? Watabqa halil ummah tinggal umat ini. Nah umat umat umat Islam ini, umat mukmin ini ada orang-orang munafiknya. Munafik itu bahirnya ikut tapi batinnya kufur ingkar. Dia munafiqun. Fayatihimullah azza wa jalla. Allah taala, Hai yang hari lahum fi surat Ya, Allah menunjukkan zatnya. Namun kita jangan bayangkan إنما خواطرك kan? Iya, dunia Aqidah khawatirkan ini masalah akhirat ya cerita hadis yang begini ya memang keyakinan kita oh, iya, harus yakin bahwa memang ru'yatullah harus ini atau اعتقاد اهل السنه jamaah jelas ru'yatullah oh, di Quran hadis sudah wadabqa lil ummah umat ini umat lalu umat ini umat Muhammad فيها منافقنا فيأتيهم الله عز وجل وقتا كذا شارحنا نعم. يظهر لهم في غير سوء نعم. فيقول أنا ربكم فتسيرهم الله سبحانه وتعالى أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. هذا وإني تبكيتا، كتبتم. كن كن belum belum, belum percaya orang-orang ini gitu lah iya belum percaya kita nunggu Tuhan kita sebab Allah yang fi ghairi su surat ini Ya kalau kita pakai bahasa dunia ini sekarang ini nyaman. Ya, nah ini kalau kita pakai bahasa sekarang. Ini. Tapi kita jangan mengkhayalkan. Nah, ini فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا Faidah cara puna awak Kalau datang Tuhan kita, kita kenal, kita tahu. Kata orang-orang muslimin. Ya. Fayatihimullahu. Datang Allah SWT. Mutajallian bisifati. Mutajalli ay eh, mutadahir. Mudhiran atau mutadahir. Yang menampakkan. Menjual. Dia sifat. فيقول أنا ربكم أنا ربكم فيقولون جواب أنت ربنا Betul-betul. Tahu, kenal. ini kalau gitu dalil ini menunjukkan bahwa ada ru'yatul wah. Inilah dalil. Saya Dipanggil. Fayadrabus siratu baina dhahrain jahannam. Terus sudah dipasang sudah. Pasang apa? Asirat jembatan. Jadi sirat dipasang. Ala doh doh dohronai jahanam di atas neraka. Artinya di wasat neraka, di tengah-tengah neraka. Neraka di atas ini adalah uang jembatan. Jurusan surga dan dari mahsyar daripada mahsyar ke surga ini ada waktu ada jembatan. Nah, asyirat, ya asyirat bisa saja ya, cuma diteruskan asyirat mustaqim. Nah masalah lagi nanti. Ya, bukan asyirat mustaqim. Asyirat mustaqim lain masalah. Ini sirat uwat, luhotan. saudara. Ya, uwat, jasar, jasar, Uwat. Sudah. Jadi ala ini. Sudah. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته dan kata Nabi saya yang pertama melintasi. Jaza justru melintasi, melalui. Jadi yang pertama melalui sirat ke surga Nabi Muhammad SAW dengan mau umatnya sebelum Nabi-Nabi dan Rasulullah. Jadi dari masa yang mulai melintasi atau melalui asyirat ke surga Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Malah di yang lain itu pintu surga masih tertutup. Terus Nabi datang ngajak-ngajakin yang minta dibukakan. Mereka terjadi mengatakan siapa? Saya Muhammad. Oh iya betul. Saya diperintah oleh tidak diperintah oleh Allah tidak boleh membukakan hanya untuk engkau dibukakan. Nah, jadi yang mulai Eh. dan umatnya ini pun dan umatnya umat eh, Nabi Nabi lain masih di di padang mahsyar maka Nabi mengatakan fa'akunu awwala man yajuzu yang melintasi minal rasul di umatihi Walau kalau yang idzin ahadun dan waktu tidak ada yang berani berbicara sama sekali ilah rasul. Nah, rasul-rasul ini apa omongannya? Tidak omong macam-macam mendoa Allah masalah masalah wa kalam Rasul yang ma'il ala silat ini Allah salim salim ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan ya, tidak berani tidak malaikat-malaikat pun tidak berani bicara illa man azinalahu rahman wa qala salam tidak berani sama dalam silat ini sudah Rasul kan bicara salim salim salim lainnya ada sejarah nah di pinggirnya ini jahanam ini apa wafi jahanam kalalib jadi di ada kalalib kalalib ini adalah gantol jadi usirah sudah anggap sirah. di pinggirnya siralnya ada gantolnya kalalib cuma kalu kalalib cuma kalu kalu itu gantol gantol gantol jadi pinggirin ada kalali, ada kalu, gantol. Pinggir jalan ada gantol. Gantolnya orang ini. Dicontohkan oleh Nabi gantolnya itu seperti durinya punan sadar. Di dalam pasirnya ada tanaman namanya sadar itu pohon berduri. Jadi sebangsa kelampis. Tapi bukan kelampis. Ya pokok ada pohon berduri, ada duri, ada bengkong. Dicontohkan Nabi gantolnya ini sama dengan Sauke Sa'dan. Sauk itu duri, Sa'dan nama pohonan. Saya Nabi mengatakan bahasa Allah Haraitum sauk ke Sa'dan, apa kamu melihat dulu duri-duri pohon Sa'dan? Qalu na'am. Qala fa'inna inna lu sauk Sa'dan. Ya, itulah. Pokok gantolnya neraka ini, ya, di pinggir-pinggir Sila tadi seperti dunia tanaman saja. Hanya besarnya tidak ada yang tahu, hanya Allah SWT. Bukan kecil begitu, besarnya luar biasa. Siapa tahu? Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamiyya illa Allah. Hanya tidak ada yang tahu ukuran besarnya. Qadra idhamiyya, ukuran besarnya. Illa Kecuali Allah SWT. Apa syauk syauk tadi ini. Talalib-talalib ini ada apa? Tahtibun nas. Jabut manusia. gantol manusia. Jadi manusia digampal ini, Nah, Takun nas. Soal apa? Bi amali yang lihat amal. Jadi masing-masing dengan aman. Sudah dari masyarakat orang jalan kan dengan aman, Apa yang cepat, apa yang lambat. Ini sudah dengan amalnya ada yang kegantau ini semuanya dengan amalnya maka al amal salihah matiyatul mukmin yamal amal amal itu tumpaan mungkin ada yang cepat ada yang lambat ada yang belum berangkat ada yang ngesot ada kegantau ya sampai apa luka beset beset tapi selama apa kamu itu apa ya bagi sedikit tapi ada yang kegantel tegur. Dan semua lihat amal. Jadi gantel tadi tak nas bi amalihim. Wa minhum man yubaku. Yubaku ayuhlak dibinasakan. Kegantel sudah. Dijumuskan bi amalihim. Wa minhum man yukharjal yukharjal yuktau. Dipotong kecil-kecil. Dihantam oleh oleh kalib tadi. Oleh kalalib sampai terpotong-potong yukharjal ay kotok sigaran kal khardal khardalnya ada sebut biji namanya khardal malah ada yang mengatakan khardal ini biji sa sawi jadi orang itu terpotong-potong kecil gitu yukharjal يقطع صغارا كالخردل فتقضى قلالب الصراط hantam oleh kalalib kalalib oleh kalalib ثم ينجو حتى إذا بعدين سنة ثم حتى إذا أراد الله عز وجل رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونه masuk sudah lama. Ini cerita sudah berapa orang lama di neraka. Kalau Allah merahmati orang yang masih beriman, malaikat diperintahkan mengeluarkan orang-orang mukmin dari suri neraka. <clears throat> Jadi orang-orang mukmin dikeluarkan dari neraka. <clears throat> Kemudian kalau Allah SWT menghendaki kerahmatan bagi siapa orang dari ahli neraka dari golongan yang beriman pada Allah SWT malaikat diperintahkan untuk mengulang yang orang itu menyembah pada Allah Allah bertauhid itu dikeluarkan besok ya, sudah sudah beberapa Amar malaikata an yukhriju man kana ya'budullaha. Jangan beriman pada Allah, keluarkan dari neraka. Adapun yang bersih tadi langsung surganya. Ini orang Islam yang masuk neraka. Ya, sudah malaikat perintah Allah mengeluarkan menurut amalnya masing-masing. فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود Sudah dikeluarkan. Nah, malaikat tahu nggak mana afar sujud orang-orang Islam ya ya sholat ya apa tapi ya ya tombol ya main ya. suka ada ya Ya sholat, ya sholat, ya kompor, ya perintah, ya dia macam-macam. Tapi tidak, kufur tidak. Ya, masuk neraka. Yang nampak bakasan sujud kok. Amal ah, ketawa, ah, ini tuntas, ini tuntas, tuntas. Tapi sudah berapa lama? Nah, ini nanti ada ceritanya. Jadi malaikat-malaikat ya'rifunahum bi'adam, bi'adam sujud. Wa harrama Allah 'ala an-nar an ta'kula 'adra sujud. Dan Allah mengharamkan neraka, api neraka makan bekas sujudnya orang Islam. Bekas sujudnya ini adalah jahat. Tidak. Mana bekas sujud? Ya tujuh anggota. Tujuh anggota. Batuknya, ininya dua, dengkulnya dua, kakinya dua. Ini Allah adha ini asal ah, sujud namanya. Kan yang kalau kita sujud kan pakai itu semua. Ini yang tidak dimakan api. Diharamkan oleh Allah api makan bekas sujud. Sudah. rujuna minan nar wa qad intahashu. Ya, dikuatkan neraka ini gosong orang-orang Sudah kita contohkan beton gosong. Jadi contohnya, ya, ya, ini intahasu ini ada ihtaraku waswabtu ada maknanya kawan intahasyu ihtaraku waswabtu terbakar dan menjadi apa? hitam apa yang terbakar menjadi hitam anggap beton gosong ya beton itu gosong bagaimana oh gosong nah ini ya orang ini manusia ini buatan hitam gosong Fayusabu alaih ma'ul hayah. Terus disiram ma'ul hayah. Ada yang mengatakan dimasukkan ma'ul hayah. Disiram hadir, yusabu, disiram. Ya, disiram dengan ma'ul hayah. Ada istilah ma'ul hayah. Ada riwayat dimasukkan nahrul hayah. Ya, mungkin saja ada riwayat macam-macam. Pokoknya disiram a, ah, kayak apa secerut, apa-apa, ma'ul hayah. Fayambutuna kama butuh habbat. Akhirnya mati sudah setelah beton gosong, dicerut atau disiram air hayat ini tadi meletis putih seperti kecambang. Seperti apa? Kecambang. <laughs> Jadi bayam butuhnya ya tukul tumbuh kama tambutul habat biji fi hamil sayin. Nah, dulu zaman dulu hamil sayin kalau banjir, banjir bawa satu bawa kacang terus. Lama kalau sudah hilang, ini cukul, yang cukul, cukul, cukul, ini. Nah, kalau saya kira kan jadi tambah namanya. Biji yang cukul namanya apa? Kecambah. Nah, ini kecambah orang. <laughs> Manusia cukul. Ya, dia cukul. Allah ngaturnya begitu. Nah. Jadi, fayusabu alima'ul hayah, fayambutuna tubuh cukul. Kama tambutul habbatu apa apa itu Bantuna Hitaannya nah. maksudnya. hilang <laughs> Saya butuna Ini fi'il mudore Ada wawul jamak Ada butun nun Marbutun Nah itulah fayam butuna kama tambutul habbatu fi hamil sail hamil bawaan jadi biji-biji yang banjir itu sudah minta banjirnya habis cepul nah ini ثم يفرغ الله عن القضاء بين العباد kalau selesai musim antar manusia semuanya sudah selesai semuanya <clears throat> la yabqa rajulun baina jannati wan nar sudah selesai ahli neraka sudah habis yang yang iman ya yang mukmin sudah surga yang neraka neraka sudah berapa juta tahun ini sudah ya sudah berapa juta tahun tinggal ada orang ya ada orang ini orang ini bagaimana ya korban jannah wanar jadi tolak akhir orang ini akhir orang yang keluar dari neraka wahwa huwa ahli nar dukulanil jannah jadi ahli nar yang paling akhir keluar dari neraka yang paling akhir masuk surga buncit ya. itu buncit ya. iya sudah sudah paling akhir sudah entek-entek ada sudah tinggal satu dari mana iya dari umat Muhammad ini nah, umat dulu juga ada macam-macam tapi ini ceritanya umat Muhammad ini cerita umat Muhammad sudah terus keluar dan maka paling akhir ini yang kosong tadi ya sudah keluar ini bingung antara jannah dan neraka bahwa aku alinam dukulan dari jannah sudah mau bilang dua jis bilang nah, dia masih ngadep rokok <laughs> jadi melihat neraka berlihat iya kan sudah, sudah keluar ini melihat neraka iya sudah saya pun diam apa eh, berkata ya Rob esrif baji anak ya Allah palingkan wajah saya neraka ya Allah yo ya, ya palingkan wajah saya dari neraka Allah takut neraka begitu ya asal neraka keluar waktu ya Allah ilmukan ya Allah palingkan palingkan wajah saya dari anak kot kosabani Osabani eh, maknanya samani wa ahlakani. Sudah meracuni saya dan membina saya. Sama ya sumu saman bahwa sumun sumun namanya. So, Artinya meracuni. Kena racun yang neraka. Dan sudah membina saya sudah neraka. Oh, sudah kapok. Ya, sekarang saya enggokkan, palingkan wajah saya neraka. Fasabani rihuha Maksud baunya semajulu Ahwakani zakauha Dan membakar saya lahabuha Zakauha lahabuha menyalanya Fayaqul hal asita in fa'at In fu'ila dhalika bika Antasala ghala dhalik Nah, asalnya begini Ya, kalau kamu nanti palingkan Jangan-jangan minta lainnya kan? Ya Hal asita Jangan-jangan apakah tidak apakah tidak kira-kira kalau kamu di diguna dikerjakan begini dilakukan minta dipalingkan ya dipalingkan jangan-jangan minta lainnya nah itu asal asih ya kalau kita pakai bahasa gampangnya ini orang yang minta ya Allah enggokkan wajah saya palingkan wajah saya kasih sudah saya takut sudah saya kena racunnya apa uap neraka dan kena terbakar oleh neraka dan sebagainya sekarang saya takut ya sekat menggok kalau kamu nanti di palingkan jangan-jangan minta-minta lain lagi Insya Allah bebas iya, jangan minta lagi jangan dia ya Allah wa izzatika wa tidak demi kemuliaan kau ya Allah Tidak akan minta apa-apa lagi Ya Ini belum saya <laughs> Sudah Fayu'ti Allah ma yasha min adil. Terus wa mithaqin. Janji pada Dia memberikan janji ahad mithaq sama. Janji saya pada Allah demi Allah tidak akan minta lagi, tidak akan minta lagi macam-macam sebagainya. Sudah dituruti oleh Allah. Fayusibu Allah wa ju'annar. Dipalingkan oleh Allah wajahnya di neraka. Sehingga umur. Nah depan sekarang. Ngadep suatu. Ya. Kan eh, sudah kayak juga. ngadep suatu. Tidak ngadep Allah kalau tidak. فإذا أقبل به على الجنة ورأى abah سكت ما شاء الله أن يخطب suka jengok dia lihat wajah waduh enak atau enak enak hebat bah jadi keindahan warga wajah mewah warga ini. diam dia sejenak <laughs> diam ya saat kata masya Allah ya seperti ya dia diam sejenak gak bicara apa-apa jadi diam sudah diam, tak kuat dia, menurut saya. Kala, cuma apa? Ya Rab, qadimni jannah. Ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga. Nah, tadi janji tak minta apa-apa. Nah, <laughs> ya sekarang kok minta didekatkan. Nah itu. Qala ya Rabbi qaddimni anda babil jannah. Dekatkan saya ke pintu surga. فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل ألا tas'ala ghairal ladzi kunta sa'alta apakah kamu tidak sudah memberi janji bahwa kamu tidak akan minta apa-apa selain apa yang kamu minta tadi ya pasti sudah janji macam-macam sumpah tidak minta apa-apa kenapa minta nah, ini bagaimana Fakul ya Rabb la aku asqa khalqi ya Allah saya jangan menjadi seapes-apes <laughs> makhluk kau bisa jawab <laughs> ya, bisa jawab itu <laughs> ya. Hanya takdir oleh Allah jadi ada prosesnya ya. Ya Allah, saya jangan sampai jadi sesial-sial. Asto ini paling si sial, paling atas banget sial. Jangan sampai saya menjadi paling sial makhluk engkau ya Allah. Saya kul, sama asita in qatita min Allah Allah. Allah tas'ala gairah. Ya, mungkin jangan-jangan kamu dikasih, minta lainnya. Bagaimana? Oh, jangan minta lainnya, kamu sudah dikasih. يقول لا وعزتك لا اسال غير ذلك يعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق سلسان تنزل سبا سبا تنزل دي لا اقل من تعالى لك سلسان يتكت كان فيقدمه الى باب الجنة تتكت كان اولا الله في الدرس الدار تتكت في الدرس di surga الكف إذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور setelah di pintu surga dia melihat wah keindahan surga Zahra ini keindahan dan kesuburan surga kesenangan surga wah, dia lihat diam dia kesenangan lihat pintu surga dalamnya begitu dan dia sudah janji tidak akan minta lain ya sudah kutu Masya Allah, ayah diam sejenak nggak kuat bicara dia ya Rob adkhilul jannah ya Allah <laughs> masuk surga ini manusia rewel ya tapi soal dia ada manusia itu sama dia mereka bila berkes berkes <laughs> berkes manusia berkes manusia saya ke surga ya Fekul, ya Rab, asal jannah. Fekul, wajah, hati-hati kamu. Ya, Ya adam ma aghdaka he manusia alangkah khianatnya kamu itu suloyo ya. ini khianat melanggar janji ya alangkah khianatnya kamu itu alai sakat ataital ahdal minat. bukankah kamu sudah memberikan janji sumpah Allah atas Allah ghairu ladzi kamu tidak akan minta lagi selain apa yang kamu diberi Fayaqul ya Allah, la taj'alni asfaqan ya Allah. Sudahlah, jangan saya dijadikan paling sialnya makhluk engkau. Fathaqullahu azza wa jalla minhu. Allah yadhak. Lughatan bahasa yadhak itu ketawa. Tapi di sini tidak boleh kita katakan Allah kepada semua makhluk. Artinya Allah ridho. Ini al-murad ar-ridho wa iradatul khair lahu. Sudah pokok Allah ridho. ثم يأذن له في دخول الجنة ya sabar ya sabar السجارة كلمة buncit jalan الآخر ما سوء Masuk ما سوء surga diberi oleh Allah yaqulahu taman yang angen-angen sudah angen-angen kamu berangen bercita-cita angen-angen kepingin apa Fetamanna yo ya, angen-angen angen macam-macam hatta ilal qad'um itu sampai putus angen tidak bisa sudah Faqala Allah Azza wa Jalla zid min kaza wa kaza tambah begini tambah begini ya angen Akbala yuzakiruhu Rabbu Azza wa Jalla dituntut oleh Allah diingatkan. Kamu tidak gini, tidak gini, tidak gini, tidak gini, tidak gini, dituntun gitu lah. Ya, diingatkan Allah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini sama macam-macam. Akbala yuzakiruhu Rabbu Azza wa Jalla hatta idan tahat amani selesai daripada Allah Allah la kazalika wa misluhu ma'a kamu mendapat semacam itu dan berlipat ganda lagi ada hal yang lain diberi kenikmatan seperti dunia sepuluh kali. Ya seperti dunia sepuluh sudah Ini akhir orang yang kuat dari sudah Dan lihat yang lain orang itu begini. Setelah beberapa juta tahun malaikat malik diperintah masuk neraka. Ada macam-macam mereka Ini satu makna. Sudah malaikat malik itu masuk neraka sudah berapa juta tahun cari. Allah katakan ada sisa orang satu. Cari nggak? Seribu tahun cari malaikat malik kembali ya Allah nggak ada. Ada satu tahun. Cari Cari-cari ada orang hitam terbakar. Hanya dilakwaannya kecantol. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kecantol dilakwaan. Hanya itu saja mulut menyala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mereka tanya, ya Allah tanya, itu kan tinggal satu disuruh keluar sekali. <laughs> ya ini tuh disuruh itu. Ya, jadi prosesnya begitu. Saya masuk surga diberi Allah walaka misal jannah asal Mendapat surga masuk surga sepuluh kali. Jadi orang yang membawa, membawa la ilaha pasti surganya. Tapi yang bahaya ini dimasukkan neraka dulu ini bahaya jangan orang dengar dia sembrono pak tak sholat gak ibadat tombok itu gak apa-apa pokok punya nah itu bahaya ini bisa bisa sembrono bisa kufur nah ini masalah jadi kita supaya masuk golongan yang pun jangan ini bisa langsung nah ini masalah فيه له بيقول رحمة الله سبحانه وتعالى والله أعلم بالصواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم المغضوب عليهم